Bagaimana jika seorang yang mengumpulkan harta untuk melaksanakan ibadah haji, namun dalam proses menabungnya ada kesempatan-kesempatan untuk bersedekah dan berinfak, mana yang harus diprioritaskan? Nah, ini baru pertanyaan. Karena dua-duanya ibadah. Sodakah, ibadah. Haji, ibadah. Masalahnya adalah kalau diperbandingkan seperti ini kita harus tahu mana yang wajib, mana yang tidak wajib, mana yang wajib, mana yang lebih wajib. Yang ditanyakan adalah perkara yang sudah dengan yang wajib. Haji bagi siapa yang belum haji adalah wajib, termasuk rukun dari rukun-rukun Islam. Maka itu didahulukan. Tetapi kalau hajinya haji kedua, artinya kewajibannya sudah, maka sudah bukan kewajiban lagi bagi dia untuk haji, maka saat itu seimbang antara yang ini dengan yang itu. Kalau seimbang, maka dilihat dari sisi lain. Dari sisi mana dilihatnya? Dari sisi anfa, mana yang lebih bermanfaat. Sedangkan para ulama menyatakan apa yang untuk pribadinya dan apa yang untuk ammah, maka yang lebih anfak adalah untuk yang ammah, untuk keumuman manusia. Ini kayak haji untuk saya sendiri. Tetapi kalau saya berikan sedekah ini untuk sekian manusia, maka itu untuk sekian banyak orang. Fahada afdal. Itu lebih lebih bagus, lebih besar pahalanya. Mengapa? Karena anfa, lebih bermanfaat. Apalagi kalau perbandingannya ini untuk haji, ini untuk dakwah atau untuk membangun sebuah pondok pesantren atau membangun sebuah masjid yang akhirnya akan bermanfaat dan terus-menerus manfaatnya. Ada afdal tentunya daripada kamu harus haji tiap tahun Ini barakallahu fikum. perbandingan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa jazakumullahu khairan katsira. Naktafi bihadal qadar. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.